Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya bertanya bagaimana hukumnya puasa tidak sama dengan pemerintah satu hari atau dua harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa berbeda dengan pemerintah. Begini ya. Sebetulnya di dalam menetapkan eh, tanggal satu Hijriah itu ada dua model yang pertama sumuliru yati wa aftiruliru yati jadi memang pada dasarnya kita itu akan berganti bulan itu karena ru'yatul hilal dan itu ada aturan mainnya kemudian bolehkah kita menggunakan hisab hitungan ilmu falak itu jawabnya adalah di dalam hal ini ulama berbeda pendapat kalau masalah ru'yatul hilal disepakati cuman masalah falak mendung ilmu, ilmu falak itu ilmu perbintangan itu ilmu ilmu falak maka ulama dalam ilmu hisab hitungan-hitungan itu maka ulama berbeda pendapat di dalam hal ini jumhur ulama mengatakan tidak bisa akan tapi banyak dari ulama yang mengatakan bisa termasuk di dalamnya adalah seorang alim besar dalam madhab Imam Syafi'i yang bernama Imam As-Subuki mengatakan bahasanya hisab itu adalah bisa dipakai akan tapi tentu syaratnya tidak boleh bertentangan dengan ru'yah artinya kalau ada ru'yah hisab tidak bakal berlaku artinya hisab baru digunakan yaitu kapan di saat ru'yah tidak bisa jadi hisab itu adalah untuk membantu ru'yah saat ru'yah tidak bisa maka kita bisa mengambil hisab akan tapi kalau ada ru'yah kok hisab dipakai ini yang bermasalah nah kemudian hisab ini ada di dalam madhab Imam Syafi'i Imam Subuhi mengatakan hisab bahkan si hisab itu adalah hisab itu dibangun atas sesuatu yang qat'i yang pasti artinya hisab hisab sekarang dibangun dengan hitungan sebelumnya sebelumnya sudah pasti maka sekarang juga pasti akan tetapi di dalam hal ini ulama tidak bersepakat akan maka karena ulama tidak bersepakat kita pun jangan keras-keras memang diutamakan dengan ru'yatul hilal tapi kalau ternyata nanti harus pakai hisap dan memang hilal tidak bisa dilihat maka dengan hisap hitungannya maka itu maka kita boleh mengikuti aturan hisap ini maka ini ini arti, artinya semacam ini tapi bagaimana kasusnya di negeri kita kasusnya di negeri kita maka kita serahkan kepada pemerintah saja karena ini masalah khilafiyah kalau ada yang mengambil hisap, mangga diambil hisap. Kalau mau uh, ah, kalau memang harus pakai hisap, pakai hisap. Kita serahkan kepada pemerintah dan alhamdulillah pemerintah kita dalam hal ini juga berusaha untuk melihat hilal dengan sesungguhnya. Mereka berusaha untuk melihat hilal dengan sesungguhnya. Sehingga nanti ada sidang isbat itu. Dan kemudian pemerintah dalam hal ini tidak ada kepentingan politik ya. Tidak ada kepentingan. Kemudian pemerintah lebih lebih lengkap untuk mempunyai lebih mudah untuk membiayai orang-orang atau perangkatnya itu mudah coba kalau seorang kiai di Cirebon misalnya pengen ru'yatul hilal mau pergi ke Tanjung Kodok atau ke tempat tertentu susah pakai biaya tapi kalau pemerintah sudah ada dana untuk melihat ru'yatul hilal jadi apa yang dilakukan pemerintah dalam hari ini lebih kita dengar dalam urusan begini karena ini masalah ya, boleh pakai hisab dan boleh pakai ru'yatul hilal maka yang paling bijak adalah kita serahkan kepada pemerintah sehingga yang disebut hukbul hakim yarfa'ul khilaf ketentuan hakim jika masalah ini perbedaan pendapat ada mengatakan hilal tanggal ini apa hari raya tanggal hari selasa sama hari ra, rabu yang hari selasa pakai hujahnya yang hari rabu dengan hujahnya berarti semuanya ini masalah khilaf khilafiyah maka sebetulnya pada dasarnya anda boleh hari Selasa berbuka atau Anda memilih hari Rabu untuk berbuka. Dua-duanya boleh karena ini ulama besar. Yang satu berpegang ru'yah, yang satu berpegang hisap. Ada mengatakan yang belum memenuhi syarat, makanya saya mau pakai sehingga mau pakai hisap. Ini ada aturannya. Jadi dua-duanya boleh dipakai antara hisap dengan ru'yatul hilal ini. Kemudian permasalahannya, hukmul hakim yarfa'ul hilab. Maka kalau sudah keadaannya semacam ini pada dasarnya anda boleh mengambil yang ya, salah satu dari duanya tapi kalau sudah diambil keputusan oleh pemerintah tidak boleh lagi berbeda pendapat aslinya begitu kalau sudah diambil pemerintah tidak lagi boleh berbeda pendapat kenapa hukum hakim yarfal hilaf selagi ini masalah hilaf ya dengar pemerintah ngambil yang mana kalau ngambil hisap, kita ikut hisap semuanya kalau ngambil satunya lagi ikut inilah jadi kepatuhan dengan pemerintah dalam hal ini hukumnya wajib maka kalau ada orang ya kadang-kadang jauh-jauh hari sudah mendahului pemerintah seolah-olah dia punya pemerintahan sendiri ini kan bermasalah tunggu nanti masih ada waktunya ada hilal yang mau dilihat sekarang sudah memutuskan oh Orbas ini hari rayanya Sabtu katanya Orbas satunya lagi nggak mau kalah harap hari, hari rayanya Jumat atau Kamis Duh. inilah yang menjadikan gonjang ganjing dunia ini semuanya pengen oh, pengen pengen dianggap lebih hebat dari yang lainnya sudahlah urusan ru'yatul hilal kapan kita berlebaran kapan kita mulai puasa maka kita serahkan kepada pemerintah yang mereka lebih kaya dengan perangkatnya dalam hal ini nggak ada urusan politik ya aman-aman saja karena mereka menjalankan tugas selesai maka jangan kita jangan sampai kita berbeda dengan pemerintah ya itulah yang bisa kami hadirkan hukmul hakim yarfa'ul khilaf dimanapun anda berada jika itu masalah khilafiyah kalau sudah diambil oleh hakim pemerintah maka tidak jadi khilaf itu jadi kalau sudah hakim yang mengambil tidak ada khilaf maka kita wajib patuh kepada ulil amri karena masalah khilaf khilafiyah